Islam tentang pembahasan yang berkaitan seputar puasa Ramadan pertemuan yang terakhir yang kita dapatkan adalah penjelasan tentang niat ya telah kita selesaikan masalah niat Selanjutnya masuk pada pembatal-pembatal puasa. Namun sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan, ada yang terluput dari pembahasan yang terdahulu di mana telah kita ingatkan tentang pentingnya niat. Hingga para ulama mengatakan bahwa puasa disyaratkan atau merupakan rukun dari puasa adalah dua perkara. Yaitu yang pertama an-niyah dan yang kedua adalah al-imsak. Bahwa puasa atau hakikat puasa itu terdiri dari dua perkara. Yang pertama adalah adanya niat. Dan yang kedua adalah menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Jadi ibaratnya bahwa niat merupakan seperdua dari puasa dari puasa, itu bagian yang terbesar dari puasa. Karena itu kita ingatkan dalam pertemuan yang terdahulu bahwa seorang yang berniat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang itu diwajibkan sejak malam hari dari awal malam, tengah malam ataupun akhir malam selama belum masuk waktu fajar sadiq ya maka puasanya sah. Tetapi perkara yang perlu diingat bahwa niat tersebut wajib untuk senantiasa hadir dan ada selama ia berpuasa. yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya mata matahari. Kapan terjadi keguncangan pada niat? Meskipun awal malamnya, akhir malamnya, tengah malamnya, ia yakin akan puasa. Tapi misalnya pada pagi hari, siang hari, sore hari, terjadi keraguan dalam niat ini, ini membatalkan puasa sese seseorang. Jadi yang dimaksud dengan niat ini bukan hanya diakatkan pada malam hari sebelum fajar, tetapi juga uh, apa? Yajibu musahabatuha. Wajib untuk dihadirkan terus niat itu ya sampai berakhirnya waktu pua, puasa sampai berakhirnya waktu puasa dan kita perlu ingatkan pula bahwa barang siapa yang ingin bersegera berbuka ketika telah sampai waktu berbuka. Sementara ia tidak memiliki sesuatu yang dengannya ia berbuka. Misalnya di tengah perjalanan. Ya kan? Bukankah kita diperintahkan, didorong untuk menyegerakan berbu, berbuka. Kan gitu ya? Maka itu mudah dengan cara ia meniatkan untuk membatalkan puasanya. Jadi niat dulu. Niat dulu untuk membatalkan puasa hingga ia memungkinkan untuk mendapatkan sesuatu yang ia membuka dengannya puas puasanya meskipun air keran misalnya ya meskipun air keran kenapa karena yang penting adalah membatalkan puas puasanya dan dengan niat berbuka sudah cukup jelas ya Ya, sudah cukup. Maka ini faedahnya perkara tersebut. Nah, kemarin kita belum sebutkan penjelasan tentang hal ini dalam madzhab Imam Syafi'i kan belum ya? Ya, belum ya. Dan memang tidak disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhajut Ta Talibin, tetapi disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, salah seorang muhaddits Syafi'iyah, salah seorang tokoh Ahlul Hadis dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitab beliau Tahrirul Fatawa eh, minat tambih wal minhaj wal hawi di mana beliau mengingatkan poin-poin penting dari fatwa para ulama Syafi'iyah yang disebutkan dalam kitab Tambih Imam Asy-Syirazi Minhajut Talibin Imam An-Nawawi dan Al-Hawi Al-Kabir li Al-Imam Al-Mawardi ya Taib. Maka beliau sebutkan dalam kitab tersebut Tahrirul Fatawa. Saya, saya bacakan di sini. Wahid Tambih dan dalam kitab Tambih. Tambih ini salah satu madhab, eh, buku fikih madhab Syafi'i juga. Pengarangnya Imam asy shayrazi Imam asy shayrazi mengarang beberapa kitab fikih termasuk kitab yang disyarah oleh Imam An-Nawawi juga yang dipandang sebagai kitab yang paling lengkap dalam fikih madhab Syafi'i yaitu Majmu' Syarah Muhadzab. Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Muhadzabnya itu juga karangan Imam Asy-Syairazi, ya. Maka dalam kitab Tambi disebutkan, disebutkan, saya bacakan. Wa man nawal khuruja minas saumi batala saumuhu. Barang siapa yang berniat untuk keluar dari puasa, maka batal puasanya. Jelas kalimatnya? ومن نوى الخروج من الصوم بطل صومه وقيل لا يبطل dan kila dan kata kila berarti adanya hikayat pendapat yang mar marju pendapat yang lemah. Dikatakan la yabtulu tidak batal toh dia tidak makan dan mi dan minum, hanya berniat saja untuk membatalkan, ya. Kemudian berkata Imam asy wal asahu asani dan pendapat yang kuat dalam madhab syafi'i adalah yang kedua artinya apa tidak ba batal ini kata Imam Asyai Asyarazi Asyarazi wa zahiru kalamihi البطلان على الأول في الحال وهو وجه حكاه الماوردي وهكاه معه وجه آخر dan zahir dari perkataannya al-butlan alal awal batalnya ya menurut pendapat yang pertama dalam madhab syafi'i ya filhal begitu terakatkan niat itu artinya begitu terbetik niat ah batal deh seperti tadi yang dulu saya sebutkan ya seorang dalam perjalanan pulang ke kantor merasakan letih beratnya pekerjaan. Apalagi misalnya dia buruh panggul di Tanjung Priuk misalnya. Ya, kan? pas dapat pekerjaan yang yang berat. Sebenarnya diingatkan oleh para ulama bahwa seorang yang tetap dalam aktivitasnya datangnya bulan Ramadan menjadi sebab bagi dia untuk mengatur dan menjadwalkan ritme pekerjaannya. Semantasnya itu. Kenapa? Agar jangan sampai dia memberikan beban kepada dirinya di luar kemampu kemampuan hingga ia terpaksa membatalkan puasa. Kenapa? Karena kedudukan bulan suci Ramadan ini maka perlu dijaga. Maka diaturlah ritme. Sekalipun dia misalnya buruh panggul misalnya. Atau mohon maaf misalnya tukang becak misalnya kalau di Makassar ya. Ya, deng-deng gitu ya. Maka yang seperti ini dia mengatur ya, mengatur ritme ya atau intensitas pekerjaannya. Kalaupun namanya juga pekerjaan, kadang tiba-tiba datang tugas yang berat kan gitu ya. Ya, maka dia mengambil jeda waktu untuk istirahat, istirahat, memulihkan kembali ya kekuatan fisiknya. Kan begitu. Nah, namun kalau seandainya seseorang telah melakukan perkara tersebut ya dan ternyata tetap saja ia mendapatkan keadaan yang seperti tadi disebutkan, sulit dia, kehausan yang sangat, bahkan merasa ya dunia ini berputar, ya dia seperti seorang astronot di luar angkasa misalnya ya maka yang seperti ini para ulama mengatakan dia berbuka yuftir ya ya karena dia sudah khawatir akan keadaannya ya maka dia berbuka kenapa karena Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah janganlah kalian menjeras menjermuskan diri kalian kepada kebinasa kebinasaan ya wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima jangan kalian membunuh diri kalian Allah sangat penyayang kepada kalian. Ya, maka dalam rangka ini dalam menjaga ya dirinya maka dia berbuka. Jelas ya? Dia berbuka. Tetapi kemudian kalau begitu dia wajib menggan mengganti. Kemudian para ulama mengatakan dia membatalkan puasanya tadi ya karena keadaan yang berbahaya. Ya. Tetapi ingat, itu bukan akal-akalan. Tidak boleh ada hilah di sana sengaja memang mencari beban yang berat supaya tidak puas puasa nggak boleh ya kemudian ia ketika berbuka berbuka kadar yang bisa memulihkan kekuat kekuatannya mengembalikan menyelamatkan dia dari ancaman bah bahaya itu saja setelah itu dia tidak makan dan minum lagi lihurmatil waktu kata para ulama karena kehormatan bulan Ramadan ini tadi ya tetapi tidak sah puasanya hari itu dan dia wajib mengganti di hari yang lainnya jelas ya baik itu kadang orang yang membatalkan sekarang ada orang yang tadi ketika beban pekerjaan berat di kantor atau di, di lapangan pekerjaannya maka dia merencana berniat sudah aduh kalau pulang ke rumah saya batalkanlah ya atau kayaknya tidak bisa bertahan puasa saya ini ah bukalah pokoknya di mana berhenti ada warung yang buka saya makan gitu. Nah, ya. Maka ini berkaitan dengan goyahnya niat. Nah, bagaimana hukumnya? Ini yang dibahas tadi. Ada dua pendapat dalam madhab syafi'i. Satu mengatakan batalnya karena niat ya untuk keluar dari puasa. Satu pendapat mengatakan tidak batal. Yang ini dikatakan oleh Imam ash shayyazi huwal asah. Pendapat kedua lebih sahih. Kemudian disebutkan bahwa menurut pendapat yang membatalkan, nanti akan disebutkan mana yang lebih kuat. Dan menurut pendapat yang mengatakan batalnya, mereka mengatakan ya ada dua pendapat. Sebagian mengatakan batalah fil hal. Kapan terakapkan maka otomatis bah batal ya. Taib. Demikian dinukilkan oleh Imam Al-Mawardi. Kemudian beliau menukilkan pendapat yang lain dalam madhab Syafi'i yang mengatakan batalnya juga. Yaitu apa? Hatta yamdi alaihi minaz zaman qadral akli wal jima' batal jika telah lewat waktu ya yang dia merupakan kadar yang cukup untuk makan dan atau menggauli is, istri. Artinya masih diperhitungkan waktu je, jeda. Paham ya? Saya ulangi, ada dua pendapat, batal dan tidak ba, batal. Yang mengatakan batal terbagi dua lagi pendapat. Satu mengatakan kapan ada akadnya batal otomatis. Pendapat yang kedua mengatakan kalaupun ada akad dilihat dulu. Ada jeda waktu yang harus dia lewati. Waktu yang waktu itu cukuplah seandainya dia mau makan udah makan. Seandainya dia mau gauli istrinya sudah dia gauli gitu. Ada waktu yang terukur gitu, ada jeda waktu. Artinya bahwa <clears throat> masih diperhitungkan kemungkinan dia rujuk membatalkan niatnya untuk membatalkan. Batal kali batal gitu ya. Membatalkan niatnya untuk membatalkan gitu ya. Boleh jadi ya. Ini wajhun atau wajah yang lain <coughs> dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i. <coughs> Namun kemudian berkata al hafidz Al-Iraqi wa dzukira fi Syarhil Muhadzab dan disebutkan dalam <coughs> syarah kita syarah penjelasan kitab Al-Muhadzab yang juga punya Imam Asy-Syirazi, namun syarahnya punya Imam An-Nawawi. Punya Imam An-Nawawi. Bahwa Imam An-Nawawi mengatakan innal awwala huwal masyhur wa anna tsani gharibun dhaif. Bahwa yang pertama itu adalah yang rajih. Pendapat yang kedua <coughs> pendapat yang aneh, asing dan lemah. Pendapat yang asing dan lemah. Baik. kesimpulannya di sini wallahu alam bisawab bahwa ketika goyah niat batal. Ketika goyah niat batal, ya. Apa yang kita, kita sebutkan tadi bahwa niat untuk puasa tempatnya kapan? Pada waktu malam ha, hari sebelum sampai sebelum terbitnya fa, fajar. Tetapi niat ini harus menyertai ya keadaan seseorang berpuasa ya bahwa dia niat berniat untuk mempertahankan puasanya. Kapan ia tergoyahkan ya maka keadaan ini menyebabkan puasa tersebut ba, batal. Dan pendapat yang kuat dalam madhab syafi'i adalah bahwa tanpa perlu adanya jeda waktu yang memungkinkan ia makan seandainya mau makan atau menggauli istri seandainya ia membatalkan puasanya. Tidak ada perkara itu. Selama niat maka dia telah seperti itu tadi. Ya. Itu tambahan kita dalam pembahasan ini menjelaskan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Baik, mari kita lanjutkan kepada pembatal puasa. Faslun kata Imam An-Nawawi pasal yang baru syartus sawmi al-imsaku 'anil jima' wal istiqaati syarat dari puasa adalah menahan dari jima wal istiqaah dan memuntahkan menyengaja memuntah memuntahkan ya nah kalimat imsak ini adalah hakikat makna pua, puasa puasa artinya menahan ya dan yang menahan yang dimaksud adalah menahan perkara-perkara ter tertentu atau meninggalkan perkara-perkara tertentu. Dan imsak ini merupakan ahadu atau ihda ruknai atau ahadu ruknai asyam. Salah satu di antara dua rukun puat puasa. Apa rukun puasa tadi? Niat dan mena, menahan, ya. Nah, menahan dari apa? Yang pertama dari jima. Dari menggaul istri. Ya. Baik. Jima yang dimaksud di sini adalah jima yang disengaja. Menyengaja untuk menggauli is, istrinya. Ini membatalkan puasa. Ya. Adapun jika dan ini ijma, dari keterangannya adalah ijma, ya. Juga keterangan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda dari apa yang ia riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman yada'u at-ta'ama wasyaraba wa syahwah yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li Allah berfirman الصيام siyamu li puasa adalah milikku kata Allah wa ana ajzi bihi dan aku yang akan membalasnya yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu seorang meninggalkan makannya dan minumnya dan syahwatnya ya dan syahwat yang dimaksud adalah ji jima syahwat yang dimaksud adalah al-jima. Ya. baik Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sahih riwayat Bukhari, Rasulullah Aisyah menyebutkan bahwa kana Rasulullah SAW yuqabbilu ba'd azwajihi wa huwa shaim. Adalah Rasulullah mencium sebagian istrinya dalam keadaan berpuasa berpuasa. Namun beliau mengatakan wa kana amlakukum liirbi, liirbi. Dan adalah beliau orang yang paling mampu menahan hasratnya. Ya, artinya bisa mengendalikan syah, syahwat. Ya. Sehingga ada pembahasan tentang masalah kublah, apakah mencium istri, membatalkan puasa atau tidak. Ya, yang benar tidak membatalkan puasa. Karena membatalkan puasa itu berkaitan dengan apa yang keluar sebab karena menci, menciumnya. Kalau menciumnya mengeluarkan mani, ya menimbulkan keluarnya mani, maka membatalkan puah puasa tentu saja ya kalau menciumnya hanya mengeluarkan madhi maka ada khilaf di antara para ulama yang paling kuat bahwa tidak membatalkan puasa tidak membatalkan puasa <clears throat> baik maka yang jima di sini masuk adalah jima amadan ya adapun menggauli istri karena lupa ya karena lupa maka akan dijelaskan nanti penjelasannya bahwa dia tidak membatalkan puasa sebagai hal, mana halnya orang yang makan dan minum karena lu lupa. Jelas ya? Jelas ini? Ya. Cuman mungkin ada yang bertanya, kok bisa Ustaz lupa? Ya. Kalau makan sekali makan lupa ya, ya wajar lah. Tapi kok menggauli istri kok bisa lupa? Kenapa bisa ini? Ya. Tapi ini betul, bisa terjadi, ya. Dan itu biasanya pada awal-awal Roma, Ramadan. Kalau ada terjadi di pertengahan Ramadan keterlaluan tuh. Keterlaluan ya. Biasanya sih awal Ramadan kan ya. Karena belum terbiasa mengikuti ritme Rama, Ramadan gitu. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Sebagian mengatakan tidak mungkin. Sekalipun dia lupa. Tapi kan ketika dia melanjutkan ya perjuangannya pastilah akan teringat ini iya kan gitu ya? Iya. Ya, kalau teringat berarti dia harusnya berhenti, ya. Kalau diingatkan apalagi, "Pak eh, Pak eh, puasa kok." <laughs> ya. Maka dia harus berhenti pula, ya. Nah, cuman masalah timbul. Mohon maaf nih. Masalah timbul. Kalau diingatkan pas sumurnya, eh, pas timbaknya lagi nyemplung dalam sumur. Paham maksudnya? Paham ya? Iya. Timbanya lagi nyemplung dalam sumur. Ya. Timbanya di sini timba zaman dulu, Pak, ya. Yang timbanya pakai daun jati. Ya. Daun jati atau pohon apa? Pohon aren, ya, yang pernah lihat mungkin, Pak. Atau pakai po, apa? Timba yang modelnya pakai janur. Zaman saya sih masih ada timba yang dibuat seperti itu, jadi bentuknya seperti ini, ada tengahnya sedikit, gitu ya. Nah, itu timbanya begitu. Yang tidak pakai tali, pakainya bambu gitu. Ya, gitulah gambarannya timbanya. Timbanya cemplung ke sumur gitu. Diingatkan, "Pai puasa." gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan ditarik membatalkan. Apa maksudnya? Ketika diangkat timbanya, nuh, ini kan proses juga, batal dong. Paham ya? Iya. Jadi apa yang dilakukan? Nginap bahaya. Nggak mungkin kan? Tetapi yang benar dalam madzhab pendapat para ulama dalam hal ini bahwa naam, ditarik. Ditarik timbanya. Nggak boleh dibiarkan ke situ, ya kan? Kenapa? Dan ini tidak terhitung dari bentuk melanjutkan jimaknya, bukan. Karena dia bentuk dari takhalus namanya. Bagaimana untuk keluar dari apa yang dia terlanjur terseret ke dalamnya. Seperti seseorang yang terlanjur punya akad riba. Riba haram kan Pak ya? Ya. Terus bagaimana harus dilakukan? Cuek saja? Riba haram. Sudah, saya nggak boleh perlu bayar lagi. Enggak kan? Dia harus bayar. Cepat-cepat gitu. Ya. Bagaimana supaya apa? Tujuannya apa? Takhal, tahalus agar lepas dari jeratan riba yang diharamkan ini kan begitu maka demikian juga tadi kalau timba terlanjur masuk ya maka tetap dia harus cabut tetap harus diangkat timbanya paham ya ya meskipun tadi dikatakan wah ini kalau begitu sama saja dengan yang tadi ya dan mungkin terjadi sesuatu paham ya mungkin terjadi sesuatu ketika diangkat tibanya kan pasti kadang bersentuhan dengan bibir su sumur sehingga terjadi sesuatu. Tapi yang tadi ini terjadi karena dalam rangka takhalus menyelamatkan puak puasanya dan puasanya sah hari itu. Puasanya sah hari itu. Jelas ya? Nah, ini akan dibahas nanti lebih uh, lebih lanjut dalam pembahasan seorang yang menggauli istrinya tidak sengaja. Jelas ya? Jadi ini mungkin terjadi sekali lagi di ah, awal-awal bulan Ramadan ya tidak terjadi di tengah-tengah Ramadan baik itu jima yang kedua istiqaah yang berikutnya adalah pembatal puasa muntah dengan sengaja istiqaah wazan wazan timbangannya istif'al dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna meminta ya seperti istaghfara meminta ampunan istasqa minta hujan ya maka istaqa yaitu menyengaja memuntah, memuntahkan. Dan untuk ini ada hadis yang sahih dari Abu Hurairah, riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Man man dara'ahul qai fala qada'a lahu wa man istaqa'a falyuftir." Barang siapa yang terpaksa untuk muntah, dara'ahu eh ghalabahu. Ya, fala qada'a lahu. Maka tidak ada qada' Artinya puasanya tidak ba, tidak batal sehingga dia tidak perlu mengganti di hari yang lain. Bagaimana bentuknya kira-kira kalau dzar al Seperti misalnya seseorang mencium bau tertentu yang tajam. Ya kan Pak ya? Atau seorang dalam perjalanan yang ia meniatkan tetap untuk berpuasa, berpuasa kemudian ia mengalami mabuk. Mabuk perjala perjalanan misalnya kan? Ya, yang seperti ini ghalaba alaihi alqai. Zara'ahu la qada'a lahu. Tidak membatalkan puasa, ya. Lafalnya mengatakan tidak mengganti. Tidak ada kewajiban mengganti dan itu berarti tidak membatalkan pua, puasa alias puasanya sah hari itu. Jelas ya? Ya. Wa man dan barang siapa yang menyengaja memancing untuk muntah fa'alaihi qada ya falyaqdi maka dia wajib mengganti wajib meng mengganti jelas ya mungkin seorang bertanya kok dibedakan sih Ustaz kenapa syariat membedakan kan sama-sama muntah keluarnya pun sama materinya bahannya ya kan ada yang kola ada macam-macam lah pokoknya ya tapi kan dia, dia yang jelas muntahan kan gitu ya cuman yang pertama muntah dengan tidak disengaja karena dorongan ya bau yang tajam atau perut yang mual dan lain sebagainya yang kedua memang dipancing muntah itu kenapa sebagian ulama seperti Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in hikmah dari dibedakannya perkara tersebut kenapa kata beliau kesimpulannya bahwa apa yang dilakukan dengan bentuk memancing muntah biasanya berkaitan dengan pengobat pengobatan. Ya, misalnya seorang yang tertelan sesuatu yang berbahaya, berbahaya. Ya kan? Ya, ya. Maka yang seperti ini penting untuk membuat ia muntah, ya, untuk mengeluarkan ya sesuatu yang berbahaya yang tertelan tadi atau yang terisap misalnya dan sebagainya ya. Sehingga dalam hal ini ya dia dipancing untuk muntah muntah. Dan orang yang sakit seperti ini, mana yang lebih baik bagi dirinya? Makan atau tetap melanjutkan puasa? Makan. Ya, karena di samping tujuannya untuk menghilangkan materi-materi yang berbahaya, dibutuhkan pula untuk ya memperkuat fisiknya dan daya tahan tubuhnya untuk ya melawan apa yang mungkin masih tersisa dari racun atau yang semisalnya. Ya, kalau yang mau natural misalnya, butuh minum air kelapa, kelapa kan gitu ya. ya. Tidak cukup hanya dengan mengeluarkan. Kadang butuh pelawan yang lain di dalam tubuhnya. Sehingga dengan itulah hikmah dari orang yang batal puasanya karena memancing muntah, ya itu terlihat dengan jelas dibanding seseorang yang memang terpaksa muntah. Wallahu alamu bisawab ya. Dan tentunya kita kembali kepada adanya dasar dan dalil dalam masalah ini. Memang ada keterangan hadis Rasulullah yang membedakan antara muntah yang tidak disengaja, yang terpaksa dengan muntah yang disengaja, disengaja. Wallahu a'lam bissawab Selanjutnya kata Imam An-Nawawi, "Was-sahihu annahu law tayaqqana annahu lam yarji' syai'un ila jawfihi batal." dan yang kuat dari pendapat madhab syafi'i. Ya. Kita perlu ingatkan beda perkataan Imam An-Nawawi kalau beliau mengatakan as-sahihu yang sahih dengan ucapan beliau al-asahhu yang paling sahih. Dua-duanya sahih. Dua-duanya menunjukkan adanya perbedaan penda pendapat, ya. Dua atau tiga pendapat atau lebih. Paham ya? Tapi bedanya kalau dikatakan as-sahih berarti ada khilaf dalam madhab, madhab syafi'i, tetapi khilafnya lemah. Salah satu pendapat yang dikatakan as-sahih ini lebih kuat atau sangat kuat dibanding pendapat yang lainnya. Paham ya? Khilafnya lemah namanya. Kalau dikatakan al-asah menurut pendapat yang paling kuat maka kata Imam an Nawi berarti khilafnya kuat. Dalilnya tarik-menarik nih. Ya, tetapi tetaplah yang terlihat yang dikatakan asah lebih ku, kuat. Paham ya? Ya, kalau ibaratnya dipresentasikan gitu ya. Jika 80 20 ya, maka yang 80 disebut as-sahih. Yang khilafnya 20. Begitulah kurang lebih ya. Kalau yang tadi al-asah ibaratnya 60, 40 atau bahkan 55, 45 gitu. Paham ya? Yang kuat al-asah 55, khilafnya kebalikan dari pendapat itu 45 persen. Itulah kira-kira gambarannya ya. Itu dalam memahami istilah para ulama khususnya Imam An-Nawawi dalam Minhajut Talibin. Kata beliau, was sahih. Berarti pendapat yang terkuat dalam khilaf yang lemah. Lau jika seseorang meyakini annahu lam yarji bishai bahwa tidak kembali sesuatu apapun ya ila jaufihi ke dalam tenggorokannya ya batala tetap batal puasanya maksudnya seorang yang muntah kemudian ya sempat ditangkap kembali sebelum keluar dan tertelan. Mungkin terjadi? Mungkin terjadi? Mungkin. Mungkin terjadi disengaja. Mungkin juga tidak otomatis langsung masuk sendiri kan gitu ya. Ya. Maka yang seperti ini kata beliau membatalkan puasa tentu saja qaulun wahid karena ada yang masuk ke dalamnya. Ya. Baik. Sekarang kalau seandainya ia meyakini tidak ada kok yang masuk ke dalam. Semua terlempar keluar. Bagaimana hukumnya? Tetap batal. Jelas ya? Tetap batal. Yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi di sini yang kedua. Saya ulangi gambaran, perlunya tasawur masalah. Permasalahan seorang yang muntah tadi kan? Ya, kalau disengaja batal puasanya. Kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Sudah dengan ashabu Hurairah, riwayat Ashabu Sunan. Nah sekarang, kalau seseorang muntah, kemudian muntahan tadi ini ada yang keluar, ada juga yang tertelan kembali. Paham ya? Ada yang keluar, ada juga yang tertelan kembali. Yang seperti ini membatalkan puasa apa tidak? Membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Kenapa? Masuk sesuatu ke dalam tenggorokannya apa yang tadinya dari dalam tapi telah keluar fi hukmil kharij. Hukumnya sudah di luar sekarang meskipun masih dalam rongga mulut. Kemudian ditelan lagi. Dasarnya hadis Laqid bin Sabrah. Rasulullah bersabda, "Asbigil wudhu'a." Sempurnakanlah wudhu. Wabalik apa? Asbigil wudhu wa khallil bainal asabi' dan selai-selai di antara jari jemari Ya, wabalik fil istinsyaq dan kuatkanlah ketika menghirup air ke dalam hi, hidung ketika kumur-kumur dan istinsyak, ya kan? Illa antakuna shaima kecuali kalau berpua, berpuasa. Ada pengecualian. Kalau puasa pelan-pelan saja. Jangan jangan jangan balik, jangan mubalaghah, pelan-pelan saja, ya. Disebutkan puasa ini menunjukkan Taklik bisaum menunjukkan kalau ditarik dengan kuat dan masuk sesuatu ke tenggorokannya batal puak puasa. Tapi syaratnya kalau disengaja, disengaja. Kalau tidak disengaja tidak ada, tidak ada masalah. Ini ya kan jelas ya? Baik. Jadi menunjukkan masuknya suatu ke tenggorokan itu membatalkan puak puasa. Jelas ya? Ya. Tetapi kumur-kumur batalkan puasa apa tidak? Tidak. Membersihkan mulut. Iya. Tapi kan mulut yang di meskipun bagian dalam mulut masih terhitung sebagai bagian lu luar. Akan datang nanti rinciannya insyaallah. Bahwa para ulama mengatakan rongga mulut ini dan tenggorokan ini terbagi menjadi bagian luar dan bagian dalam. Sesuatu yang dari dalam keluar kemudian masuk lagi menjadikannya batal. Seperti tadi, seorang yang muntah, oh, naik Terus kemudian sampai di mulut, ada yang keluar betul, tapi ada yang aduh kayaknya mas sayang dibuang nih. Sisa kolak tadi sahur. Ditelan lagi gitu ya. Maka yang seperti ini membatalkan puasa. Ini kasus pertama tadi. Namun yang dimaksud oleh Syekh bukan yang itu. Beliau membahas bagaimana kalau setelah di mulut saya keluarkan semua. Saya kuras gitu. Buang semua kan gitu ya. Kesannya apa? Aman dong. Kata Syekh, tetap batal. Itu yang dimaksud di sini. Yang kedua yang dimaksud. Kata beliau saya ulangi, wasahihu annahu dan yang benar yang paling kuat dalam madzhab Imam Syafi'i annahu bahwa seandainya ia lau tayaqqana meskipun ia yakin annahu lam yarji syai'un ila jawfihi bahwa apa yang dia muntahkan tadi meskipun ia yakin apa yang dia muntahkan tadi tidak kembali ke tenggorokannya, eh, ke kerongkongannya, ya, batala, tetap batal. Paham ya? Kenapa? Kalau yang pertama tadi batal karena ada yang ma masuk. Kok kedua tidak masuk Ustaz? Kok batal? Ya, karena batalnya adalah dia adalah mun muntah. Ya, Permasalahannya bahwa muntah itu sendiri adalah pembatal pua, puasa gitu maksudnya. Jelas maksudnya? Ya. Jadi meskipun dia tidak telan, tetap batal puasanya karena dia adalah mun, muntah. Maksudnya muntah yang disengaja Kalau tidak disengaja tadi di luar permasalahan. Dipahami sekarang ya? Itu bentuk pertama, bentuk kedua kedua. Beliau tidak bahas bentuk pertama karena jelas masalahnya. Orang yang muntah kemudian eman-eman kata orang Jawa ditelan lagi batal deh. Jelas ya? Nah, yang dia bahas yang kedua itu ada orang yang menyangka dan ini adalah Imam Syafi'i. Memang ada dua pendapat. Sebagian mengatakan kalau dia sukses mengeluarkan semua, tidak ada yang tertelan, meskipun itu muntah, tidak membatalkan. Namun Syekh mengatakan itu pendapat yang lemah. Yang benar, as-sahih. Bahwa dia membatal, membatalkan. Jelas ya gambarannya? Baik. Walau ghalabahul qai' fala ba'sa. Nah, baru diterangkan. Adapun jika seseorang terdorong untuk muntah di luar kemampuannya untuk menahan, bukan bahkan apalagi tidak dipancing-pancing. Ya, dipancing apakah dengan biji kedondong atau yang lainnya ya. siapa tahu ingin membersihkan tenggorokan pak ya pakai biji kedondong diikat gitu ya baik dipancing ataupun tidak ya spontan muntah yang seperti ini kata beliau fala baksa tidak membatalkan puasa sama sekali dalilnya apa hadis Abu Hurairah tadi mandarahu dara'ahu qai ay siapa yang terpaksa mun muntah. Dan ini banyak kita dapatkan ya. Khususnya orang yang bergaul di lab biasanya ya karena bau-bau dari senyawa-senyawa kimia tertentu yang sangat kuat atau di pabrik petrokimia dan semisalnya ya kan. Maka ini yang seperti tadi tidak membatalkan puasa. Jangan sampai dia mengatakan, "Wah, batal ustadz ah, batal." Sehingga dia setiap hari masuk ke labnya hanya untuk muntah saja. <clears throat> Keluar, "Kenapa kamu buka?" "Saya muntah kok." Ini namanya hilah alasan, akal-akalan untuk keluar dari kewajiban. Syariat mengatakan nggak batal kok. Ya. Nah, adapun sekarang kalau dia datang masuk ke sana, wah ini bahaya nih. Ya. Bisa dapat hukuman dia. Ya, yaitu bahwa lanjutkan puasa dan ganti di hari yang lain ya. Kalau hilah ya. Baik. Selanjutnya. Wa kadza law iqtala'a nukhamatan wa fil asahi Demikian pula jika seseorang iqtala'a ya <clears throat> apa yang di dalam dari lendir atau dahak di <clears throat> dipancing ya wala fadhaha lalu kemudian ia buang dahak tadi ya fil asahi menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama bahwa ini tidak membatalkan puasa memancing dahak mengeluarkannya ya dan dibuang ini tidak taib ya kata al asah menunjukkan ada khilaf di antara para ulama syafi'iyah ya dan alasannya adalah bahwa ini perkara yang merupakan hajat perkara yang merupakan ha hajat ya untuk dikeluarkan dan sebagainya dan itu berulang sehingga tidak ada masa masalah ya taib falau nazalat في من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها jika turun cairan dari dimak dimak ini bukan artinya akal tapi dia rongga rongga kepa kepala kan ada rongga kepala ada rongga dada ya ada rongga pe perut ini semua disebut jauf al ajwaf ya Taib. Maka dimak ini juga jauh ya. Seandainya ada cairan yang turun dari bagian rongga kepala tadi, Wahasalat fi fi haddi min al fam. Lalu ia muncul ke bagian zahir dari mulut. Bagian zahir dari mulut, ya. Nah, tentang bagian zahir dari mulut ini perlu kita ingatkan bahwa yang dimaksud oleh para ulama bagian zahir dari mulut itu adalah <clears throat> apa yang disebut dengan <clears throat> makhraj al-ha wal hamzah al-batin tempat keluarnya huruf ha dan hamzah artinya yang merupakan a'la halaq yang paling atas kan gitu ya ya nah, itu disebut zahir apa yang dari situ keluar disebut sebagai zahirul fam. Ya. Adapun yang ada di paling adnal Halak, paling dalam disebut bagian batin dari ronggamu mulut. Nah, ini sebenarnya pembahasan tentang masalah tajwid ya. Namun ternyata masalah tajwid ini juga berpengaruh berdampak pada pembahasan fi fikih subhanallah ya. Jadi jangan diremehkan ilmu tajwid ternyata ya. Baik. Alhamdulillah di masjid kita ada pengajian tajwid bahkan ada hafalan ya bagi bapak-bapak yang mau hadir bisa biasanya setelah subuh sekarang dipindah ke apa Pak pada tarawih bagi ada yang mau ikut silahkan ya Insya Allah taala kemudian jadi itu bagian luar adapun yang bagian dalam ya adalah apa yang di adna al khalaq tentu saja ya apa yang berada di bagian dalam ya yaitu pada makhraj al kha pada makhraj al kha. Ya, adapun makhraj al ha. Ha ya, maka di sana ada khilaf di antara para ulama. Imam An-Nawawi memilih dia bahagian zahir. Imam An-Nawawi, ya. Tetapi Imam Ar-Rafi'i, Al-Mawardi dan juga uh, eh, Syekh Zakaria Al-Ansari itu mengatakan bahwa dia bahagian dah dalam ya dalam prakteknya sih sudah susah, susah sih untuk membedakan ini lendir saya mohon maaf lendir saya ini masuk di h atau kh ya agak susah tuh ya ngukurnya susah gitu ya wallahu alam bisawab baik kata syekh jika turun cairan dan kemudian ia hasalat fi haddi zahiri minal fam sampai ke bagian luar dari rongga mulut falyaqta'ha min majraha wal yamajjaha wal yamujjaha. Hendaklah dia putuskan dari majranya supaya dia tidak mengalir terus. Kemudian ya yamujjuha diserap. Diserap. Gitu maksudnya. Ya, begitu maksudnya ya. Fa in tarakaha ma'al qudrati fawasalatil jawf. Jika ia biarkan bertumpuk ya kemudian masuk ke tenggorokan jadinya katanya berbuka menurut pendapat yang kuat al fil asah menurut pendapat yang paling kuat ya nah ini dalam lobitnya atau prakteknya agak sulit nih untuk membedakan itu ukuran yang paling penting adalah yang penting yang di mulut ya selama dia ya belum sampai di mulut tidak ada masalah kalau dia sudah di mulut ditelan ulang. Nah, ini yang bisa membatalkan. Termasuk orang yang ya mengumpulkan mohon maaf nih, ludahnya air liurnya ya, kira-kira kadar sesloki lalu ditelan. Gluk gitu, ya. Kadar secangkir ditelan. Nah, ini membatalkan pula, ya. Apa yang sudah di di luar. Kecuali tentu saja seseorang yang memang terganggu pencernaannya sehingga terus-menerus mengeluarkan air li air liur. Ini hukumnya seperti hukum salasul baul. Ya, orang yang keluar najis terus mana menonos nggak ada masalah. Ya, yang seperti ini. Karena adalah masyakka baginya untuk meludah setiap setiap saat. Ya, harus ya orang yang istilahnya ngeces terus ya, bukan HP nih, ngeces terus ya. Keluar terus air liurnya. Yang seperti ini tidak membahayakan wallahu a'lamu bissawab. Baik, Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang masalah e, pembatal-pembatal puasa. Kita akan lanjutkan insya Allah pada kesempatan yang akan datang. <clears throat> Sampai di sini ada pertanyaan dari jemaah sebelum kita menutup pembahasan. Ya. Ya. Iya. Ya, kalau yang seperti ini, sekali lagi bahwa jika memang muntah yang tidak disengaja, ya muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan. Nah, itu yang lain. Ah, walaupun ada yang tertelan itu masalah lain. Tetapi sekali lagi bahwa muntah ada dua kategori. Muntah yang disengaja membatalkan dan kedua muntah yang tidak disengaja ya tidak membatalkan. Adapun masalah menelannya kembali maka itu membatalkan baik muntah yang sengaja maupun muntah yang tidak disengaja. Itu membatalkan, ya. Tetapi dengan catatan memang juga disengaja disengaja, ya kan ya. Karena terkadang muntahnya keluar tiba-tiba gitu. Ya. Tidak bisa kita kendalikan kan gitu ya. Ya, itu itu masalah lain. Hukum ketidaksengajaan ingat, ya. Hukum ketidaksengajaan ini perkara yang dimaafkan. Inna Allah tajawazan ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu Alihim. ya. Allah memaafkan apa yang terjadi pada umat Muhammad dari khata wa nisyan wa mastukrihu alihim. Apa yang terjadi dari kesalahan. Ya. Baik. Jadi dalam hal ini kalau tidak disengaja juga menelannya tidak ada masalah. Tapi kalau disengaja, nah ini tadi. Ya. Maka ini yang membatal membatalkan. Baik muntahnya membatalkan maupun muntah yang tidak membatalkan. Karena itu bagi yang muntah harap ikhlaskan saja. Ya, ikhlaskan saja. Meskipun nilai muntah itu jutaan misalnya. Ya, habis makan burung perkutut yang menang juara gitu ya, yang dibakar. Wah, mahal banget dia ya, jutaan harganya. Udahlah, ikhlaskan saja. Ya kan? Bukankah dalam permisalan sangat banyak disebutkan tentang keadaan orang yang menelan muntahnya kembali kembali ar-raji hibati kerajaan an Orang yang sudah memberi namun diambil kembali. Ini sangat tidak layak. Bagikan orang yang menelan kembali mun, muntahnya. Kan berarti makna yang jelek itu. Ya. Meskipun tadi harganya juta, jutaan. Ikhlaskan saja Pak. Tidak masalah. Ya. Baik. Saya kira itu mungkin. Cukup ya? Oh ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Maju kena mundur? Kena. Ah, ya. Maju. Aman kena eman, apa? Telan eman ya. <laughs> Baik. Jadi perkara yang seperti ini, bekas-bekas atau sisa makanan ya yang ada pada mulut kita, pada gigi kita, ya tiba-tiba mungkin sementara sholat muncul kemudian atau tertelan dengan tidak sengaja sekali lagi apa yang tidak sengaja tidak mem membatalkan. Apa yang tidak sengaja tidak membatalkan. Adapun jika disengaja, ah, ini membatalkan. Gitu, gitu. kan? Oh iya, terasa bukan terasa bukan masalah sengajanya tadi. Misalnya keluar bongkahan daging, tak, Ya. Ya. <laughs> Selulit apa apa, <laughs> selulit lain lain selulit ya. Jadi gelombang kandang ini tadi. Pasti ketika ditelan memang terasa, tetapi maksudnya spontan tertelan gitu. Nah, ini tidak ada hukumnya insya Allah taala. Ya. Tapi kalau lihat daging, ih tadi makan daging onta, eman, eh, sayang nih, ya ditelan lagi gitu. Lumayan untuk bekal dua jam, lumayan ya. Maka ini membatalkan. Ketika ada kesengajaan membatalkan. Nah, maka di, di, di, disunahkan untuk kita juga ber, siwak atau membersihkan gigi ya tapi memang sekarang namanya juga benda-benda kecil sukanya nyelip-nyelip kan gitu ya meskipun sudah sikat gigi bahkan mungkin udah dicarikan oleh istri tolong tolong udah dibantu sama istri tetap saja ada yang nyel nyelip nah kalau tidak sengaja tertelan terasa tertelannya iya bahkan aromanya pun masih terasa gitu tapi ingat tertelannya tidak ter, ter spontan tidak membatalkan insyaallah Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak tentang sikat gigi setelah sah sahur. Sepakat para ulama tidak ada masalah. Sikat gigi setelah sahur, ya sepakat ijma ulama mengatakan tidak ada masalah sikat gigi selama sebelum tergelincir matahari atau sebelum duhur. Atau dengan kata lain awalun nahar. Dari awal pagi kita sikat gigi, bahkan mungkin setelah pulang sholat subuh, bukan lagi setelah sahur. Setelah pulang sholat subuh, atau setelah taklim sebentar ini. Karena Bapak dengar tadi bahayanya kalau tertelan, yang keselip, ah kalau gitu pulang sikat gigi deh gitu ya. Nah, ini tidak membatalkan, sepakat para ulama, ijma tentang hal ini. Ada khilaf, sikat gigi setelah duhur. Ya. Dalam madzhab Imam Syafi'i makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Kenapa katanya? Bukan karena masalah yang lain, tapi karena masalah adanya keterangan hadis Nabi bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari bau kestu, kesturi. Nah, bau mulut ini terjadi karena apa? Karena lama tidak ma makan. Nah, awal pagi belum terasa baunya masih ya sedikit masih bau aroma makanannya belum, ya. Masih masih ada bau bumbunya, bumbu coto atau apalah gitu ya. Jadi belum begitu terbau. Tapi setelah duhur, ah, bau aslinya muncul nih. Ya, aromaterapinya muncul. Ya, maka yang seperti ini sesuai ketentuan hadis tersebut jangan dirubah karena dia wangi di sisi Allah seperti wangi kestu kesturi dengan pandangan inilah para ulama Syafi'i mengatakan makruh sikat gigi setelah du duhur tadi untuk mempertahankan sang kesturi ini gitu pak paham ya baik namun pendapat jumhur ulama mengatakan bolehnya alasannya apa kata mereka datang keterangan yang sangat banyak menunjukkan bahwa Nabi mencintai untuk bersih bersiwak. Ya, Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati lamartum bisiwak ma kulli wudhu'in. Seandainya tidak memberatkan umat, aku akan wajibkan bersiwak setiap kali berwu berwudu. Kita kan berwudu bukan hanya pagi hari, Pak, ya kan? Siang juga, asar juga berwudu. Dalam hadis yang lain, laula an asyqa ala ummati lamartum bisiwak Enda kulli salatin. Aku perintahkan bersiwak setiap kali hendak so, solat. Sehingga dengan itu pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Tidak ada karohah. Tidak makruh. Bersikat gigi ketika awal pagi ijma' dan demikian pula setelah tergelincirnya mata matahari. Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari yang disepakati sebagai kitab yang paling soheh dari kitab hadis, menyebutkan bab tentang hal ini. As-siwak, siwak ya dalam keadaan puasa. Ya. Kemudian dia berdalil dengan beberapa keterangan. Pertama dia sebutkan ya bahwa Rasulullah e, bersiwak meskipun berpuasa. Kemudian dia sebutkan hadis Abdullah bin Zaid bahwa Nabi jika sholat berwudu dan berkumurku kumur berkumur-kumur dan kumur-kumur lebih komplit daripada si sikat gigi kan Pak ya. Kenapa? Dari sisi bahwa kita kan masukkan air ke mulut. Ya. Kan bahaya juga nih untuk puasa. Jangan-jangan ada orang sambil berwuduk minum air, bukan sambil menyelam. Ya. Sambil berwuduk minum ah, air. Wah, jangan-jangan modus nih. Kan? Ternyata tidak tetap. Nabi berwuduk. Seandainya memang terlarang, kan dilarang juga dong dari berwuduk. Gitu. Itu itu uh, fikihnya Imam Al-Bukhari. belum mengatakan sampai pada kesimpulan bahwa orang yang berpuasa disunahkan tetap untuk membersihkan giginya, baik di awal pagi maupun di akhir so, sore. Ya, mau menggunakan siwak yang basah maupun siwak yang bukan ini maksudnya. Siwak yang basah maupun siwak yang kering. Tidak ada masalah, Pak. Ya, jadi boleh. Nah, cuman sekarang siwak nggak ada Ustadz, yang ada cuman Odol dan sikat gigi tidak ada masalah. Kedudukannya sama. Karena kata para ulama, kata siwak dalam bahasa Arab itu mengandung dua perkara. Pertama, kayu siwaknya. Kedua, proses membersihkan gigi. Karena itu fatwa ulama seperti Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Soleh Fauzan. Bolehnya orang berpuasa sikat gigi dengan menggunakan sikat dan o, odol. Jelas ya? Cuman perlu diperhatikan. Ada dua perkara yang perlu diperhatikan Pak. Yang pertama, jangan pakai sikat WC. Nah. Yang kedua, yang kedua, jangan dimakan odolnya. Mentang-mentang rasa strawberry misalnya. Ya, eh, nggak boleh. Nah, ini sedikit intermezzo, Pak, ya. <laughs> Baik. Begitu, Pak. Jadi boleh, insya Allah. Boleh. Ya. Saya kira cukup. Ya. Kita cukup sampai sini.